Qala rahimahullah <clears throat> yang terakhir kemarin yang ke-8 fihi syahid lima uqila an ba'di salaf anna bidah sababun lil kufri bahwa bid'ah bid'ah itu adalah sebab kekufuran maka dikatakan nah anna al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'ah minal ma'siyah li'anna al-ma'siyah yutabu minha wa al-bid'ah la yutabu minha Hati-hati. Jatuh ke dalam dosa maksiat bisa bertobat. Tapi orang kalau sudah jatuh ke dalam pemikiran hizbiyah, perbuatan-perbuatan bid'ah berat untuk dia meninggalkan. Ya, Ancamannya dalam hadis Nabi yang sering kita katakan itu, ya yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, la ya'udu ila fuqi. Tidak kembali kepada busurnya. Ya. Nah, illa memang man rahimahullah kecuali memang orang yang dirahmati oleh Allah dan itu banyak dan itu ya, wa qalilun mahum sangat nah, sedikit nah, ini kalau kita lihat dalam perjalanan sejak awal jarang-jarang ada orang yang kembali dari kebidahannya mikiran-mikiran bid'ahnya yang langka termasuk misalnya mungkin semacam Imran bin Siffan ya Nah, Imran bin Hitton dulunya adalah seorang ulama sunnah, menyebarkan sunnah tergelincir karena eh, meminang sepupunya, anak pamannya. Nanti saya tarik dia dari dari pemikiran khawarij ini. Akhirnya dia yang jadi khawarij. Alhamdulillah selamat kembali. Tapi hadisnya jatuh oleh Imam Bukhari dia tidak dimasukkan kecuali makrun. Nah, makrun Rijal Bukhari tapi makrum. Ada orang lain bersama dia, tidak sendirian. Nah, ya sangat-sangat sulit mereka. Hanya para ulama mengatakan lihat dia kepada siapa dia dengan siapa dia turun kepada siapa dia turun sehingga dengan siapa dia berteman. Ya. Allah la yansuru hadzal din bi fajir. Tapi tidak ada dalam dalam nah, Ya mereka di apa namanya ahlu bid'ah yang membela agama agama ini. <clears throat> Nasallallahu salamah. Kena hati-hati. Ya, diingatkan kita oleh para ulama. Jadikan ke diri kita itu sebagai apa namanya objek yang dinilai oleh Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dipahami oleh salaf kita, ucapan kita, perbuatan kita sesuai tidak. Kalau memang tidak sesuai, nah, tobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, akui bahwa itu memang bid'ah, itu memang sesat, memang salah. Dipantau pun, ya. Apapun dia, apakah itu maksiat ataupun pemikiran-pemikiran ucapan-ucapan bid'ah. Betul-betul. Kalau tidak seperti yang dikatakan oleh para ulama, "Innallaha hajaba tauban ahli bid'ah." Allah menghalangi, menghijab tobat itu dari ahli bid'ah. Sulit mereka untuk tobat. Sulit. Nah. Karena merasa nah, yang dia lakukan itu benar. Nah, baik. Baik, atasnya yang ke-9. Ma'rifatul syaitan bima ta'ulu ilaihi bidah walau hasuna qasdul fa'il. Pemahaman syaitan kepada apa ujungnya, akhir berakhirnya kebid'ahan itu. Syaitan paham. Ingat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, pintu-pintu masuk syaitan itu. Mulai dari nah kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua kebid'ahan. Yang ketiga kabair, yang keempat sazair, yang kelima mubahat, kemudian mafadil eh, mafdul. Hal-hal yang maf mafdul yang dah ada harganya. Nah, dari situ empat ini. Kalau dia tidak bisa masuk ke dari enam perkara ini, siap-siap antum bertempur. Apa bertempur apa? Diusir, dicaci maki, mungkin dibunuh. Perang dengan tentara-tentara syaitan dikatakan teroris, dikatakan penyesat, dikatakan merusak persatuan dan segala macam tuduhan dikorek-korek semuanya. Nah, ya dia nggak akan rela, setan nggak akan rela sampai imam anda jangan berdakwah, ya atau betul lenyap ya, sama sekali. Banyak caranya dia bikin supaya kita disibukkan untuk berbuat waspada, berjaga diri, dari bisikan-bisikan fitnah yang ditimbulkannya atau menghadapi musuh musuh-musuhnya atau artinya menghadapi tentara-tentaranya itu yang dilakukan yang terjadi pada diri seorang seorang mukmin. Nah, Nah, digambarkan oleh Nah, di sini yang terkait dengan bab ini nah, terkait dengan bab ini bagaimana artinya maksud pemahaman setan ya tentang apa ke, ke mana ujungnya akhirnya kebidaan tersebut yaitu kekafir kekafiran walau hasudah kasdul fa'il walaupun niat ya, makanya subhanallah ya tidak cukup hanya nih tidak cukup hanya niat kita beramal tidak cukup hanya niat kita berbu berbuat nah Allah menyebutkan apa faman kana yarju arabihi fal yamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati ibadati rabbih ahada ya, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada man kana yarju liqa rabbih siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Amalan saleh itu mulah meliputi dua hal. Isinya ada dua, dua hal. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, tidak cukup hanya ni, niat. Dan kita bagaimana kita memastikan kita niat kita ikhlas sementara Allah menyatakan innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah mendinding antara seseorang dan hatinya. Gimana dia mau mengatakan dia ikhlas? Nah. Baik. Ini syaitan yang ya, pertama kali apa? Membisikkan kepada orang-orang yang ditinggal oleh lima tokoh ini untuk membuat apa? membuat gambar dan patung tokoh-tokoh tersebut. Apa awalnya? Mengenang jasa para pahlawan, para pahlawan, orang-orang baik. Supaya mengingatkan kita dengan ketaatan mereka, ibadah mereka, nasihat-nasihat mereka. Baik kan? Baik. Nah, akhirnya meninggal mereka. Jadilah di, di ibadah. Qala rahimahullah. Al-Ashirah ma'rifatul qaidatil kulliyah wa hiya nahyu 'anil ghulu. Mengenal kaidah kulliyah. Nah. hiya nahyu yaitu larangan dari perbuatan ghulu. Ini yang dilarang oleh Rasulullah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam perkara ibadah apalagi ya Nah, lebih-lebih juga dalam perkara yang lain juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. hulu washrabu wala tusrifu kan. Nah, israf itu kan hulu, termasuk hulu, berlebih-lebihan. Nah, berlebih lebihan. Bukan nggak boleh makan enak. Ya, dari tapi Allah kita memang kalau menyapa sebagai salafiyin malu kita kadang-kadang kalau kita membaca sirah para salaf kita. Pernah suatu kali Umar bin Khattab Amirul Mukminin sepertiga belahan dunia di dalam kekuasaan beliau mengundang seorang sahabat atau pembesarnya jabat makan di rumahnya. Wah kalau kami makannya seperti ini terdiam Umar. Bukan aku nggak bisa beli, bukan nggak bisa menyuguhkan itu, tapi kami siapkan untuk nanti di akhirat. Nah, bisa disebut oleh Umar bin Khattab. Iya, apalagi kalau begini-begini ya Baik. Di kuli makam makal. Tiap tempat ada masalah, ada apa? Pembahasan tersendiri. Baik, qala rahimahullah. Ma'rifatul qaidah al-kulliyah wahyan nahyanil ghulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi dan mengenal apa menjadi apa yang menjadi akibatnya kemana dia berakhir. Nah, Al-Hadiyat Asyarah Apa ini ujungnya Hulu itu al batil ya, kekafir Kekafiran yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Yahya Al-Muallimi Ausa'u min ausa'i audiyatin ilal batil al-ghulu fil afadil ucapan yang terkenal ya beliau mengatakan jalan paling lempang menuju kebatilan kesesatan adalah hulu kepada orang yang memiliki keutamaan siapa saja ayah kita, ustadz kita, dan seterusnya, ulama kita. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ila huna insyaallah kita teruskan pada kesempatan lain. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka